Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a Wa ashadu an ilaha illallah Wahdahu la sharika Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh eh, pembahasan terakhir tadi siang menjelang zuhur adalah pada poin ke-8 yaitu pernyataan al-muallif fanzur rahimakallah kulla man sami'ta kalamahu min ahli zamanika khasatan fala ta'jalanna wa la tadkhulanna fi syai'in minhu hatta tas'ala wa tanzur hal takallama bihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam أو أحد من العلماء فإن وجدت فيه أثرا عنهم فتمسك به ولا تجاوزه لشيء ولا تختار عليه شيئا فتسقط في النار ini pembahasan kita tadi di siang hari kita lanjutkan pada poin ke-9 Qala al-Imam أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري البغدادي واعلم أن الخروج من الطريق على وجهين أما أحدهما فرجل قد زل عن الطريق وهو لا يريد إلا الخير فلا يقتدى بزلته فإنه هالك Ana baca sampai selesai bayan poin ke-9 ini. Wa akhar anada al-haqqa wa khalafa man kana qablahu min al muttaqin. Fa huwa dhallun mudhillun. Syaitanun maridun fi hadhihi al-ummah. Haqiqun ala man ya'rifuhu ay an-nasa minhu wa الناس lin-nas qissatahu قصته لئلا يقع ahadun fi bid'atihi فيهلك Beliau berkata wa'lam ketahuilah annal khuruja minat tariq bahwasanya seorang yang atau penyimpangan keluar dari jalan yang benar ala wajhain ada dua bentuk nah penyimpangan al khuruj yakni penyimpangan aminat tariq dari jalan yang lurus dari jalan yang benar ada dua bentuk Amma ahaduhuma Sementara bentuk yang pertama adalah Farajulun qad zalla anit tariq Wahuwa la yuridu illal khair Yaitu seorang Yang dia keluar dari jalan yang lurus Jatuh pada penyimpangan Keluar dari at-tariq al-mustaqim Dalam keadaan dia La yuridu illal khair Tidak yang dia inginkan kecuali kebaikan. Niatnya bagus, niat dia baik, ingin kebaikan, tetapi dia tidak mendapatkan kebaikan atau kelurusan akidah dan manhajnya. Dia menginginkan sebenarnya manhaj dan akidah yang benar, yang lurus, yang diridhoi oleh Allah. Namun ternyata pada prakteknya, pada kenyataannya dia menyimpang keluar dari jalan yang lurus tadi. Ini jenis yang pertama. Dia tidak tahu al-haq sehingga dia jatuh pada batin. Dia tidak tahu sunnah sehingga dia jatuh pada bid'ah. Nah, barakallahu fikum. Namun orang seperti ini pada hakikatnya dia ingin sunnah. Dia ingin uh, al-haq tetapi dhalla 'anil tariq, dia tersesat dari jalan yang lurus tadi. Nah, ini jenis yang pertama. Bagaimana sikap kita menghadapi seorang yang seperti ini? Sebaik itu seorang dai ataukah dia seorang yang berilmu pada dasarnya. Nah. qala al-muallif sikap kita fala yuqtada bizallatihi, maka jangan diteladani, jangan diikuti kesalahan dia. Jangan penyimpangan dia diteladani dan diikuti jejaknya karena dia telah menyimpang. Nah, fa innahu halik karena sesungguhnya orang itu pun halik yakni dia keluar binasa dari al-haq. Nah, walaupun kita mengetahui bahwa niat dia baik, keinginan dia bagus, namun kenyataan dia menyimpang. Kita kasih misal. Karena kata para ulama bil misal yaqtadhih al maqal. Dengan adanya permisalan sebuah pembahasan itu menjadi jelas. Menjadi mudah difahami Kita ambil contoh barakallahu fikum Al-Hafidh An-Nawawi rahimahullah. Nampak dari berbagai karya beliau, beliau orang yang cinta sunnah paling mudah karya beliau yang paling mudah kita dapati Riyadhus Shalihin. Bagaimana beliau meletakkan bab demi bab pada kitab Riyadhus Shalihin. Di sana ada bab wujub ittiba sunnah. Bab tentang kewajiban mengikuti sunnah. Dan di situ ada bab at-tahdzir minal bidah. memperingatkan dari bidah, memberi tahdir terhadap bidah. Nah, di situ beliau menyebutkan tentang e, keharus kewajiban mengikuti Al-Qur'an, dalil-dalil Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Bahkan beliau menyebutkan di situ bab tentang e, haramnya ghibah ya. Bab ma yuhramu minal ghibah tentang hal-hal yang diharamkan riba padanya. Kemudian dilanjutkan dengan bab berikutnya bab ma yubahu minal riba. Bab jenis riba yang diperbolehkan, yakni menjelaskan tentang ahlul bid'ah atau ahlul batin. Itu Imam Nawawi rahimahullah. Berupaya sekali untuk mengikuti sunnah, namun subhanallah beliau hidup di masa yang didominasi oleh akidah Asy'ariyah guru-gurunya teman-temannya orang di sekitarnya ya, kanan kiri beliau orang-orang asyariyut beliau belajar kepada para masyayikh Asy'ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. nah beliau belajar kepada masyayikh asyariyin namun oleh karena itu beliau tidak bisa melepaskan dari akidah asyariyah dalam beberapa karyanya seperti Syarah Muslim karya Nawawi rahimahullah. Syarah yang luar biasa. Manfaatnya besar sekali. Namun sayang beliau jatuh pada kesalahan-kesalahan takwil terhadap beberapa sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, takwil terhadap beberapa berita-berita gaib. Nah, bagaimana sikap kita menghadapi yang seperti ini? Al-Imam Al-Barbahari memberikan sebuah pedoman bagi kita. Qala fala yuqtada bizallatihi. Jangan diikuti kesalahan dia. Nah, jangan diikuti. Nah, takwil takwil beliau terhadap berbagai ayat sifat maka kita nyatakan beliau adalah jatuh pada kesalahan dalam hal ini dan wajib dijelaskan kepada umat bahwa beliau salah dalam hal ini agar umat tidak larut terbawa dalam kesalahan uh, beliau. Begitu juga namun lebih ringan yang kedua ini Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari. Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah kondisinya lebih baik, jauh lebih baik dibandingkan Nawawi rahimahullah. Al-Hafidh sangat berupaya untuk terus mengedepankan dalil di atas logika di dalam Fathul Bari beliau tidak jarang membantah Asy'ariyah. Nah, sangat berupaya. Nah, sebagai beliau menyebutkan misalkan tentang hadis ini sebagian ulama ada yang berpendapat begini, maksudnya dari kalangan Asy'ariyah. Sebagian ada yang menyatakan begini, sebagian ada yang menyatakan wajib mengikuti salaf. Pendapat ketiga inilah adalah yang benar. Itu atau yang semakna dengan ini terjadi di Fathul Bari barakallahu fikum. Nah. Bahkan Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari membantah uh, takwil Asy'ariyah terkait dengan sifat tangan bagi Allah. Nah, meng, kita mengambil faedah bagaimana membantah Asy'ariyah dari Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Beliau sangat memuji dan sangat kagum pada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Nah, itu berarti kan mayoritas Asy'ariyun sangat benci kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tetapi Al-Hafidz Ibnu Hajar sangat kagum kepada Al-Hafidz Ibnu uh, kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dipuji seorang alim besar yang menguasai berbagai bidang ilmu kata beliau. Namun dalam beberapa hal beliau jatuh dalam kesalahan dan telah ditulis oleh para ulama beberapa kesalahan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitab khusus. Tujuannya apa? Tujuannya agar umat tidak mengikuti jejak itu dan Al-Hafiz sendiri terselamatkan dari dosa. Nah, karena tidak diikuti oleh yang berikutnya dari generasi-generasi yang datang. Nah, maka Al-Imam Al-Barbahari memberikan kepada kita sebuah pelajaran. Maka demikian seterusnya para guru kita, para ustadz kita, masyayikh kita yang beristihad ya pada dasarnya beliau berada di atas sunnah namun jatuh pada kesalahan pada poin-poin itu tadi. Kita tidak boleh mengikuti hal seperti itu. Tetapi semua harus berdasarkan apa? Hujjah. Berdasarkan kepada hujjah. Anak kasih contoh dalam hal ini. Uh, Barakallahu fikum. nam Sebagian uh, ulama di masa ini yang uh, dimanfaatkan tazkiyahnya oleh uh, Yayasan Ihya Turaf. Ya. Di sana disebarkan berbagai tazkiyah ulama tentang Ihya Turaf. Nah. Walaupun contoh ini lebih tepatnya tidak dikatakan sebagai kesalahan sebagian mereka. Nah, tazkiyah itu rekomendasi. Di mana sebagian rekomendasi itu berisi uh, bahwa Yayasan Ihyaturaf uh, eh, ber uh, memiliki program yang baik uh, mengumpulkan zakat kaum muslimin dan sodako-sodako dari para donatur, para muslimin kemudian dana itu dibagikan untuk umat Islam di dunia ini untuk membangun masjid, eh, pondok pesantren, ma'had, kemudian eh, gaji bagi para duat, para dai, anak-anak yatim dan yang semisalnya. Ada tazkiyah dari Syekh bin Baz, ada tazkiyah dari Syekh Abdul Muhsin Abbad, ada dari Syekh Shalal Fauzan. Nah, kadang-kadang Ihya Turath datang meminta rekomendasi untuk mencetak sebuah buku, sebuah kitab ya kepada seorang syekh maka syekh mengizinkan saya izinkan untuk yayasan Ihya Turath mencetak buku ini dan ini. Nah, sebagian pihak menyatakan bahwa ah itu perhatikan para ulama sudah mentazkiyah Ihya Turath. Maka dengan ini kenapa kita mempermasalahkan Ihya Turath? Antum lebih berilmu dibanding ulama? Jika kita ditanya seperti itu tentu jawabannya tidak kita tidak lebih berilmu dibandingkan ulama tentunya. Tetapi bagaimanapun juga ulama kita itu adalah manusia. Nah, manusia itu tidak tahu yang gaib. Nah, barakallahu fikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam saja, rasul. Nah, manusia biasa tapi diwahyukan oleh kepada beliau oleh Allah. Manusia biasa tetapi menerima wahyu. Ulama manusia biasa tidak menerima wahyu ya apa kata Nabi beliau menyatakan innama ana basyarun nah wa innakum latahtasimuna ilayya fala'alla ba'dakum alhana hujajihi min ba'd faqadaitu lahu haqqi akhihi faman qadaitu lahu haqqi akhihi fala ya'khudhu fa innama qata'tu lahu qit'atan minan nar aku manusia biasa kalian mengadukan berbagai perselisihan yang terjadi di antara kalian kepadaku. Bisa saja sebagian pihak lebih pandai di dalam menyampaikan hujahnya dibandingkan yang lain Sehingga aku memutuskan menghukum bahwa kebenaran bersama si fulan. Padahal tidak demikian. Bukan kebenaran bersama si fulan. Nah, barang siapa yang aku putuskan bahwa kebenaran untuknya padahal tidak demikian, ah, maka jangan diambil keputusanku tadi sesungguhnya aku memberikan padanya potongan dari api neraka. Nah, Rasul manusia biasa. Nah, ketika kaum munafikin membangun masjid Dirar yang kisahnya disebutkan di dalam surat Taubah, mereka membangun masjid yang memang tujuannya udah untuk mengintai gerak-gerik Rasulullah dan para sahabatnya. Kemudian memberi kesempatan pada kaum kufar untuk berkonsolidasi melakukan uh, pembenahan kekuatan mereka dan yang ketiga memecah belah kaum muslimin dibangunlah masjid yang kemudian Allah namakan dengan masjid Dirar ketika masjid itu sudah selesai dibangun mereka munafikin ya, datang kepada Nabi ya Rasul kami dirikan masjid ini uh, untuk orang-orang tua yang tidak mampu datang ke masjidmu ya Rasul atau orang-orang yang sakit wahai Nabi nah maka kami minta tolong kepada engkau wahai Rasul untuk bisa walaupun sekali sholat di masjid kami kata orang sekarang sebagai peresmian meresmikan masjid nah tolong ya Rasulullah sholatlah di masjid kami tujuannya apa supaya banyak sahabat terpesona tertarik wah Rasulullah sholat di masjid itu berarti masjid itu sah ya e, mu'taraf nah diakui oleh waliul amr. Nah, ya. Hampir-hampir Rasulullah memenuhi keinginan munafikin ini. Hampir-hampir Rasulullah menyatakan, "Ya, aku akan sholat di situ." Subhanallah, ketika Rasulullah dalam perjalanan pulang dari sebuah peperangan turun ayat Al-Qur'an. Coba, Nabi sebagai manusia biasa tapi wahyu turun. La taqum fihi abadan la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yawm haqqu an taquma fihi Nah, jangan sekali-kali kamu melakukan sholat di masjid itu wahai Muhammad. Nah, jangan kata Allah. Subhanallah, Nabi tersentak dengan itu. Datang wahyu. Ya. Hampir-hampir senabi mengabulkan, memenuhi keinginan munafikin. Jadi, ihwani fiddin azani Allah wa iyakum. Begitu juga rekomendasi para ulama. Ulama manusia biasa disebutkan oleh masyayikh kita Syekh Mukbil Al-Wadi'i rahimahullah begitu juga Syekh Ubaid Al-Jabiri dan yang selainnya bahwa Ihya Turas datang menemui masyayikh tadi sudah lama tentunya mungkin sudah lebih dari eh, atau hampir 20 tahun yang lalu mungkin datang menemui Syekh bin Bas, Syekh Salil Fauzan, Syekh Abdul Muhsin dan yang lainnya menyatakan ya Syekh kami sebuah yayasan datang dari Kuwait. Program kami adalah mengumpulkan dana-dana dari kaum muslimin, zakat, sodako, dan yang lainnya. Kemudian kami salurkan untuk kaum muslimin, kami menggal, uh, uh, buat sumur bor buat mereka di Afrika, di Somalia, di mana, di Asia. Kami membangunkan masjid ya Syekh, kami membagikan buku-buku agama. Kemudian seterusnya disebutkan. Apakah program kami ini ya Syekh dari Yayasan Ihya Turab dibenarkan secara agama? Nah, apa jawaban Syekh? Tentu Syekh akan menjawab, ya. Ini adalah sesuai dengan perintah Allah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian di atas kebajikan dan ketakwaan. Subhanallah Syekh menulis rekomendasi. Manusia biasa. Datang ke Syekh yang berikutnya, datang yang berikutnya. Kemudian tasbih itu dikumpulkan dan dibagi dibagikan kepada banyak dai. Nih loh, kami ini ada rekomendasi. Mereka tidak jujur di dalam meminta fatwa. Coba jelaskan kepada Syekh. Ya, Syekh kami sebuah yayasan. Nah, tuh programnya seperti tadi dijelaskan. Kemudian di dalam yayasan kami ada bayat ya Syekh. Kami eh, manhaj kami adalah membuka kerjasama dengan seluruh kelompok Ya, firqah-firqah yang ada ya Syekh. Ya, dijelaskan praktek kesehariannya. Kami ya Syekh, uh, barakallahu fikum uh, apa namanya uh, juga tidak suka adanya pemerintah-pemerintah yang zalim ini. Mereka harus dilengserkan ya Syekh, mereka harus dijatuhkan. Diganti dengan penguasa yang baik. Nah, ya. dan berbagai ha, kondisi ihya coba jelaskan kepada Syekh. Kira-kira Syekh bin Baz akan memberikan tazkiyah? Kata para ulama bahwa sebuah pembicaraan baik itu pembicara kalam Allah ataupun kalam Rasul mayoritasnya atau pada sebagiannya ada sebabnya. Kalau Al-Qur'an disebut nama asbab nuzul, sebab turunnya ayat. Nah, kalau hadis diberi nama asbabul wurud. Kenapa Rasulullah berucap ini? Ada sebab kejadian, peristiwa di hadapan sahabatnya. Nah, barakallahu fikum. Sampai pembicaraan manusia sekalipun. Kenapa antum kemarin berbicara ini di depan? Oh, karena kemarin ada orang lewat dia tanya mana alamatnya. Maka saya menjawab. Ada sebabnya. Nah, dan sebab sebuah permasalahan, sebuah perkataan itu keluar atau kalau kalamullah itu turun, itu bagian dari tafsir terhadap hal itu ya. ayat turun ada sebab nuzulnya kejadiannya begini begini begini peristiwanya peristiwa ini adalah sebagai penjelas tentang makna ayat ini ya begitu juga kalam rasul dan kalam manusia nah, barakallahu fikum maka kalau sebabnya seperti yang tadi saya gambarkan kepada antum dan itu nampak dari jawaban masyayikh ya nah maka kita harus adil harus sportif jangan meletakkan tazkiyah masyaikh bukan pada tempatnya kita telah menggolimi ulama masyaikh itu memberi tazkiyah untuk sebuah kondisi program yang mereka sampaikan nah syekh tidak mentazkiyah adanya berbagai penyimpangan yang ada bagaimana kalau Syekh bin Bas tahu bahwa Ihya Turath tokoh-tokohnya sering memprovokasi masyarakat muslim sering sebagian tokohnya mengatakan bahwa pemerintah-pemerintah ini kafir. Apakah Syekh bin Bas akan diam? Apakah Syekh Utsaimin akan diam? Jawabannya tentu tidak. Nah, barakallahu fikum. Maka dari itu, jangan kemudian kita e, menutup mata. Wah ini sudah dari masyayikh tazkiyah kita harus ikutilah. Nah, walaupun saya katakan itu bukan kesalahan masyayikh. Bukan kesalahan ulama. Nah, barakallahu fikum. Nah, jadi banyak contohnya dalam hal ini. Ulama dia di atas sunnah namun terjadi pada fatwanya kesalahan. Maka kita tidak boleh mengikuti hal itu dengan hujah, dengan ilmu. Nah, barakallahu fikum. Namun yang dimaksud oleh Imam Al-Barbahari di sini uh, jenis yang pertama seorang yang telah keluar dan menyimpang dari al-haq bukan karena dia menginginkan kebatilan tetapi memang dia e, tidak mengerti jalan kebenaran akhirnya dia terjatuh kepada penyimpangan yang seperti ini kata beliau fala yuqtada bizallatihi nah bisa dipahami jenis pertama ini sekarang jenis kedua wa akhir orang yang kedua yang menyimpang keluar dari jalan al-haq Jenis yang kedua, anadal haqqa wa khalafa man kana qablahu minal muttaqin. Anada. Sengaja memang menentang. Ya. Dan menyelisihi generasi yang sebelumnya dari kalangan muttaqin, dari kalangan ulama. Anada itu memaksakan dirinya terus berlanjut di atas kesalahannya sengaja menyelisihi generasi yang sebelumnya. Ini Syekh atau Imam Al-Barbari berbicara dahulu. Nah, barakallahu fikum. Muncul orang-orang di sana dari tokoh-tokoh bid'ah, Mu'tazilah, Jahmiyah, sufia, kemudian uh, uh, Qadariyah dan yang lainnya. Sengaja mereka memang menyelisihi generasi yang sebelumnya dari tabiut tabi'in, tabi'in dan sahabat. Anad al-haq. Nah, wa khalafa man kana qablahu al muttaqin. Nah, sudah tahu Waalaikumsalam bahwa sahabat tidak pernah dinukilkan dari mereka keyakinan seperti yang mereka yakini. Keyakinan bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk. Tidak ada seorang sahabat yang mengucapkan dan berkeyakinan dengan akidah ini sudah tersampaikan tetapi dia menyatakan tidak tetap dia mengikuti rokyunya tidak peduli dengan itu tidak ada dari kalangan ulama sebelumnya Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syafi'i uh, Al-Bukhari Muslim Abu Hatim Ar-Razi Abu Zur'a Ar-Razi dan yang lainnya terus ke atas seorang pun tak ada yang me, me, menakwilkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tetapi dia tetap tidak peduli walaupun sudah tersampaikan kepadanya hujah nasihat ini jenis yang kedua maka beliau menyatakan bahwa balun mudilun. maka orang yang seperti ini adalah orang yang sesat dan menyesatkan orang lain sesat pada dirinya dan menyesatkan orang lain Balun mudillun syaitanun maridun fi hadhil ummah syaitan pembangkang, syaitan penentang yang ada di tengah-tengah umat ini. Bagaimana dinyatakan syaitan wong dia manusia? Kenapa oleh mu'alif dinyatakan syaitan padahal dia manusia? Jawabannya adalah syaitan itu terbagi menjadi dua. Ada syaitan dari kalangan jin dan ada syaitan dari kalangan manusia. Nah, yang Allah nyatakan di dalam Al-Qur'an wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan al insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'd zukhrufal qawli urura demikianlah kata Allah telah kami jadikan bagi setiap nabi musuh dari kalangan syaitan baik syaitan yang dari bangsa jin maupun yang berdari bangsa manusia dari golongan jin maupun manusia masing-masing syaitan tadi saling memberikan informasi dan masukan syubhat demi syubhat kepada yang lainnya supaya semakin godaannya semakin kuat. Nah, sehingga semakin berhasil menyesatkan umat manusia. Syaitan ini baik dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia. Masing-masing menyeru kepada bid'ahnya. Nah, ini jenis yang kedua. Nah, lalu bagaimana sikap kita terhadap jenis yang kedua ini? Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah melanjutkan Haqiqun ala man ya'rifuhu ayyuhadziran nas minhu maka wajib hakik itu maknanya wajib atas pihak atau seorang yang mengetahui kondisi orang yang menyimpang dan terus menerus dalam penyimpangannya tidak peduli tidak mau menggubris nasihat dan hujah wajib atasnya untuk memberikan tahzir peringatan kepada manusia dari bahaya orang tadi nah wayubayyin wayubayyina dan menjelaskan kepada umat ini tentang penyimpangan-penyimpangannya Tahdir, kemudian penjelasan tentang penyimpangan-penyimpangannya. Kenapa? Qala li alla yaqa'a ahadun fi bid'atihi fayahlak. Agar tujuannya tak seorang pun dari manusia dari umat ini yang terjatuh juga pada penyimpangan orang tadi sehingga akhirnya dia pun binasa. pada bagian ini Al-Imam Al-Barbahari menegaskan kepada kita tentang kewajiban, keharusan memberikan tahdir dan peringatan dari bahaya ahlul bidah. Dan ini adalah manhaj salafus saleh. Al-Imam Al-Barbahari beliau adalah murid dari murid Al-Imam Ahmad jadi tingkatan beliau itu adalah murid dari para muridnya Imam Ahmad. Nah, kalau antum misalkan sekarang e, ana misalkan murid dari Syekh Mukbil dan Syekh Rabi misalkan. Maka antum posisinya adalah murid dari murid Syekh Mukbil dan Syekh Rabi. Ya. Alimah Berbahari seperti antum gitu posisinya. Nah, jadi sangat dekat masanya. Beliau rahimahullah Eh, banyak menukil dan belajar dari para gurunya pada waktu itu dan disebutkan memang bahwa para ulama baik di Hijaz Hijaz itu Mekkah dan Madinah atau di Najd ya, Riyadh dan yang lainnya sekitarnya Irak, Basra, Kufa kemudian di Syam pada waktu itu nah di Yaman dan yang lainnya mereka semua sepakat tentang wajibnya mengingatkan umat mentahzir umat dari bahaya ahlul bid'ah antum bisa lihat itu di berbagai buku akidah yang sempat uh, tadi pagi saya sebutkan kitab syariah al-ajurri nah kitab syarah i'tiqad ahli sunnah wal jamaah karya imam lalikai nah ini dua ulama ini hampir semasa dengan al-barbahari nah Kemudian juga Imam Ahmad dalam kitabnya Sunnah Putra beliau Abdullah bin Ahmad bin Hanbal ha? Dalam kitabnya juga sunnah Semua ulama tadi menyebutkan Kesepakatan para ulama dan sikap yang satu Di dalam kewajiban mentahdir umat dari bahaya alul bid'ah turun menurun qadariyah jahmiyah eh, jabriyah, khawarij semuanya diingatkan oleh ulama bahaya mereka Barakallahu fikum. Sampai alimam Yunus bin Ubaid salah seorang ulama di masa tabi'i yang dikenal dengan kezuhutannya, sikap uh, wara, kemudian keilmuannya, seorang muhadid Yunus bin Ubaid dikenal dengan ketakwaannya sampai-sampai sekelumit tentang beliau ah, beliau dulu seorang pedagang Muhadid tapi juga berdagang uh, kain yang terbuat dari wol ya nah barakallahu fikum uh, suatu hari ada seorang pembeli datang dari negeri Syam menemui Al-Imam Yunus bin Ubaid di pasar kemudian uh, ketika dia datang Yunus bin Ubaid sedang pergi untuk melakukan sholat nah barang dagangannya diamanatkan kepada keponakan atau saudaranya nah, dipesan ini barang harganya adalah 200 dirham 200 dirham nah oh iya Yunus bin Ubaid pergi sholat nah kemudian ada seorang pembeli dari negeri Syam eh, beli kain siapa yang menjual tadi keponakan atau saudaranya tadi beli dijual seharga 400 dirham dan orang dari Syam itu tadi mau membelinya 400 dirham datanglah Alimam Yunus bin Ubaid dan orang ini ponakan tadi melapor bahwa barang tadi terjual dengan harga 400 dirham. Kalau kita kan bangga ya. Masya Allah, jazakallah khair. Nah, 200 dirham sudah dapat keuntungan. Apalagi 400 dirham. Nah, tapi ternyata Imam Yunus bin Ubaid menyatakan, "Kenapa kamu jual 400?" Pesannya aku adalah 200 dirham. Mana orangnya? Cari, dicari itu si pembeli sampai akhirnya e, berjumpa nah, e, ini uang kamu 400 dirham mana kain saya nah saya tidak mau menjual barang ini kecuali hanya 200 dirham nah kalau mau ini saya berikan 200 dirham uang kamu kalau enggak mana kain itu dan ini uang kamu 400 dirham orang itu kaget kamu siapa Ana Yunus bin Ubaid Subhanallah terkejut itu orang. Yunus bin Ubaid. Berapa banyak orang berharap bisa berjumpa dengan engkau. Nah, kami dahulu di negeri Syam jika berperang melawan kufar, bertempur melawan orang-orang kafir dan kami terdesak ya, sempat dipukul mundur oleh orang-orang kafir. Nah, kami berdoa kepada Allah dengan menyebut Ya Rabba Yunus bin Ubaid. Wahai Rabbnya Yunus bin Ubaid. Nah, berikan kepada kami jalan keluar. Tidak meminta kepada Yunus bin Ubaid, tidak berdoa kepada Yunus, tapi meminta kepada Allah dengan menyebut nama siapa? Yunus bin Ubaid. Nah, kemudian kami diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala dari kondisi yang sempit itu tadi dalam pertempuran. Nah, ini alimam Yunus bin Ubaid terkenal dengan akhlaknya yang luar biasa. Ibadahnya yang luar biasa Suatu hari beliau menasihati putranya. Nah, kepada putranya beliau menyatakan la'an ra'aitu kharajta min baiti min baitil khuntha ahabbu ilayya min an takhruja min baiti Amr bin Ubaid. Hati-hati ada Yunus bin Ubaid, ada Amr bin Ubaid. Amr bin Ubaid adalah tokoh Qadariyah. Tokoh pengingkar takdir. Kalau di Indonesia itu semacam Harun Nasution. Ya, Eh, dulu rektor kalau nggak salah Universitas IAIN Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, ya, tokoh Kodaria Nah, dulu Amr bin Ubaid namanya. Aku melihat kamu keluar dari rumah, maaf maaf saja, seorang bencong tahu bencong, makhnuf apa makhnuf bahasa pondan. apa pondan pondan nah ya naudzubillah nah lebih mending di sisiku lebih aku sukai daripada aku mendapati kamu keluar dari rumah Amr bin Ubaid seorang tokoh kodari Amr bin Ubaid disebutkan seorang ahli ibadah dermawan suka berpuasa di siang hari tahajud di malam hari Amr bin Ubaid akhlaknya luar biasa tetapi akidahnya adalah Qadariyah pengingkar takdir Allah subhanahu wa ta'ala nah kata Al-Imam Yunus bin Ubaid rahimahullah hati-hati wahai anakku nasihat Luar biasa. Hal yang semisal ini ternukilkan dari para ulama terdahulu. Bagaimana menyikapi ahlul batil, mentahdir umat dari bahaya mereka. Nah, Al-Karabisi Al-Imam Ahmad dan yang selainnya menyatakan La tujalisu al-karabisi Wa la tujalisu man yujalisu Jangan kalian bermajlis dengan al-karabisi Dan jangan pula kalian bermajlis dengan orang-orang yang pernah bermajlis dengan Al-Karabisi. Siapa Al-Karabisi ini? Tokoh Mu'tazilah. Tokoh Mu'tazilah, kaum rasionalis. Ya. Tapi beliau itu atau Al-Karabisi ini terkenal banyak karyanya dalam bahasa Arab, dalam ilmu hadis, dalam fikih. Luar biasa banyak karyanya. Nah, memang memiliki kemampuan ilmu yang luar biasa, namun akidahnya adalah apa? Mu'tazilah. Bagaimana Imam Ahmad di masa itu? Bagaimana barakallahu fikum uh, uh, Imam Ishaq bin Rahawai? Bagaimana Imam Abu Hatim Ar-Razi? Dan para ulama yang hidup pada waktu itu bagaimana sikapnya? Itu teladan bagi kita. Kita kalah dibanding mereka dari sisi ilmu. Kita jauh dibandingkan ibadah mereka. Nggak ada seperseribunya ibadah kita. Mereka dalam semalam, dalam tahajudnya, membaca Al-Quran sampai 15 juz tahajud nah barakallahu fikum nah, kita mampu setengah juz tahajud nah, sulit mereka berpuasa puasa Daud Senin Kemis mereka bersodako mereka ikut berjihad pada waktu itu ya barakallahu fikum mereka penuh dengan kesederhanaan hidupnya nah, luar biasa ibadahnya barakallahu fikum kalau antum mungkin melihat wajah-wajah mereka, begitu melihat wajahnya, antum akan bangkit semangat ibadahnya karena nampak kekhusyuan itu pada ibadah pada wajah-wajah mereka. Al-Imam Ahmad, Al-Imam Ibnu Mubarak, Al-Imam Hamad bin Zaid, Syu'bah bin Al-Hajjaj, Sufyan Al-Thawri, al syafii Malik rahimahullah, orang-orang besar dalam sejarah ini. Nah. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Halimah Malik ketika ada seorang yang mencoba mempertanyakan, ingin mengingkari, bertanya-tanya tentang sifat Allah, sifat istiwa. Mungkin antum sudah tahu tentang itu. Tentang seorang yang datang kepada Imam Malik kemudian qala ya Malik, Rabbuna yaqul Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, kaifa Allah mengabarkan bahwa Ar-Rahman itu beristiwa di atas arsy. Bagaimana sih bentuk istiwa itu? Imam Malik itu berkeringat sampai diberi pertanyaan seperti itu berkeringat keningnya akhirnya beliau menyatakan qala al istiwa'u ma'lum wal kaif majhul wal imanu bihi wajib was su'alu anhu bid'ah qala akhriju hadzal rajul nah sesungguhnya istiwa itu adalah suatu yang maklum maknanya jelas tentang tata caranya istiwa itu tidak diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala majhul. Beriman tentang sifat istiwa bahwa Allah beristiwa di atas arsy adalah wajib. Bertanya tentang tata cara sistem istiwa itu adalah bid'ah, tidak pernah dilakukan oleh pendahulunya, pendahulu Imam Malik. Siapa? Tabi'in dan sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Maka Imam Malik langsung dari majlis keluarkan orang ini. karena memang ada di sana indikasi-indikasi bahwa orang ini memang suka bertanya dengan ilmu filsafat, ilmu kalamnya, logikanya keluarkan dalam rangka menjaga murid-muridnya dan majlisnya dari kemungkinan masuknya syubhat Mu'tazilah. Nah, begitu ulama dulu. Barakallahu fiik. Kalau seandainya ada seorang di masa ini yang bersikap seperti ulama di masa dulu mungkin dia akan dinyatakan ini pemecah belah umat, ini itu, ini itu. Begitu juga di masa ini. Berbagai bid'ah dalam bidang akidah ditampakkan Antum lihat bagaimana Sayyid Qutb yang menanamkan dalam banyak karyanya akidah takfir, pengkafiran umat. Sehingga antum lihat munculnya teroris teroris dan terorisme itu banyak diwarnai, dipengaruhi oleh karya-karya Said Qutb. Sehingga mereka punya kesimpulan masyarakat ini adalah masyarakat kafir. Pemerintah ini adalah pemerintah kafir. Sayyid Qutb mencela sahabat Nabi mencela sahabat Uthman bin Affan dan menyatakan bahwa revolusi Abdullah bin Sabah al-Yahudi itu ya, revolusi pemberontakan Abdullah bin Sabah itu lebih dekat pada kebenaran dan ruh Islam dibandingkan sikap dan arahan Khalifah Uthman bin Affan. Allahu Akbar. Ada Said Kutub mengucapkan di kitabnya. Nah, dan kata beliau, bahwa khali, uh, kekhilafahan pemerintahan Utsman bin Affan bagaikan jurang kegagalan di antara empat khalifah yang lainnya. Mencela sahabat Amr bin Al-As, mencela Nabi Allah Musa alaihissalam, dinyatakan bahwa dakwahnya Nabi Musa itu adalah dakwah asabiyah. Nabi dipilih oleh Allah, diutus oleh Allah, dinyatakan dakwahnya adalah dakwah asabiyah. Kenapa? ketika Nabi Musa membantu seorang dari Bani Israel dari kaumnya ketika melawan Kipti yang kemudian eh, faqadha nam fawakazahu Musa faqadha alaihi nah akhirnya tanpa disadari Musa memukul orang Kipti tadi dan jatuh meninggal dunia nah kata Said Qutb ini menunjukkan bahwa dakwahnya Nabi Musa ini adalah dakwah asabiyah kesukuan Allahu akbar Allah Akbar nah perhatikan bid'ah pemikiran yang seperti ini nah, Said Kutub menyatakan bahwa pada Abu Bakar As-Siddiq dan Umar ibn Khattab sudah ada pemikiran-pemikiran istirakiyah, sosialis. Tahu sosialis? Ya, istirakiyah. Nah. Nah, apa namanya bahasa Malaysia? Sosialis. Nah. Nah, barakallahu fikum luar biasa. Nah, kemudian buku-buku Said Kutub ini beredar di masyarakat atau di perpustakaan-perpustakaan universitas-universiti di banyak negara. Pantaskah bagi seorang yang telah tahu kemungkaran itu diam? Jawabannya tidak boleh. Al-Imam al barbari menyatakan hakikun alaman ya'rifuhu ayuhadziran nas minhu. Wajib bagi pihak yang telah mengetahui kebatilan tersebut, ahlul batil, ahlul bid'ah yang terus ya, berlanjut dalam kebidaannya untuk mengingatkan umat dari bahaya orang itu tadi. Dan itu bukan riba Itu adalah kewajiban. Itu bukan riba tetapi adalah ibadah sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam nawawi rahimahullah dan para ulama yang lainnya. Nah, ikhwani fi din azan Allah wa iyyakum. Kenapa dilakukan tahdzir terhadap ahlul batil? Al-Imam Al-Barbahari melanjutkan alla yaqa'a ahadun fi bid'atihi agar tak seorang pun juga jatuh ke dalam bid'ahnya. Nah, Hasanul Banna yang tadi anak sebutkan ya. Oh, Ustaz dia oh, ya sudahlah Ustaz sudah meninggal dunia. Ya, kita berdoa mudah-mudahan Allah ampuni. Allah rahmati, tapi kesalahannya harus dijelaskan kepada umat karena dia punya pengikut yang terus siang malam mendakwahkan akidahnya tadi. Sebelum kita melanjutkan hal ini, nampaknya sudah tiba waktu Isya. Kita menuju ke surau. Kita lanjutkan pada sholat Isya insya Allah.